Mitra bisnis, berkenaan dengan dinaikannya dua kali lipat porsi pelajaran agama di kurikulum sekolah 2013, dosen UGM Ahmad Munjid berpendapat bahwa hal ini adalah salah dan tidak pada tempatnya. Sejak kemerdekaan hingga tahun 1965, pelajaran agama adalah bersifat pilihan di sekolah umum dan tidak wajib. Bahkan sebelum itu, sekolah pemerintah tidak dibenarkan memberi pelajaran agama demi menjaga netralitas negara. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan rohaniwan Romo Franz Magnus Suseno. Romo, apa komentar Anda mengenai hal ini? Saya berpendapat bahwa ini hanya akan bermanfaat kalau pola pelajaran agama diubah secara radikal. Kalau pola pelajaran agama yang sekarang diberikan diteruskan, maka bisa saja bahwa pelajaran agama malah menciptakan perpecahan-perpecahan, perpisahan, tembok-tembok, dan sebagainya. Karena pelajaran agama begitu diarahkan pada pembentukan identitas eksklusif, pada pemisahan dari yang lain-lain, dan saya tidak melihat langsung di dalam pelajaran agama itu arah kepada pembentukan akhlak. Saya kira agama tentu harus mendukung pembentukan akhlak, tetapi pelajaran agama yang sekarang diberikan itu terdiri sebagian atas hafalan, sebagian belajar larangan dan sebagainya. Saya tidak melihat bahwa pelajaran agama itu misalnya mendidik anak supaya bertanggung jawab. Ya ini tentu dua hal saya mencita-citakan pelajaran agama yang di satu pihak mengantar peserta didik lebih mendalam ke dalam agamanya, dalam semangatnya, dalam suasananya di lain pihak mendidik dia supaya dia itu terbuka, supaya dia itu bisa berkomunikasi juga dengan yang berbeda, supaya dia bisa menghargai mereka yang berbeda tanpa mengikutinya, supaya dia belajar bertanggung jawab sendiri. Dan sejauh saya saksikan dari jauh, saya bukan ahli, itu tidak terjadi di dalam pelajaran agama. Pada ayat pelajaran agama katanya ditambah dalam rangka pendidikan karakter. Nah pertanyaan saya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana di dalam pelajaran agama karakter dididik? Saya belum mendapat jawaban. Lalu menurut Romo, siapa yang harusnya berperan aktif dan bertanggung jawab untuk pendidikan agama bagi anak? saya sendiri berpendapat bahwa lebih tepat pelajaran agama itu menjadi mata kuliah pilihan. Karena agama adalah urusan dan hak masing-masing keluarga dan mereka hendaknya bisa menentukan pelajaran agama anak mereka. Agama itu bukan sebuah satu mata kuliah seperti matematika atau menulis yang betul itu. Pertanyaannya sebaliknya, atas dasar apa pelajaran agama mau diwajibkan? Kan pelajaran agama masuk akal bagi mereka yang ingin memperdalam agama dan itu urusan masing-masing orang tidak bisa negara mengatakan kamu harus belajar lebih banyak agama dan sebagainya. Jadi negara menurut saya tidak berwenang untuk itu. Saya tentu tidak menentang pelajaran agama, tapi pelajaran agama harus terbuka dan inklusif. Jadi tidak sampai malah membuat para peserta didik menjadi sempit, lalu malah semacam sabotase terhadap budi pekerti. Demikian rohaniwan Romo Franz Magnis Suseno. Saya Wendy Lim.